juga ada yang, ada yang tanya toh saya dikasih laporan ada yang cerita kepada saya dia itu kalau doa di pinggir kuburannya kuburannya wali bulan makbul nah, makbul dia doa di situ ini penjual nasi goreng jadi dia terpikir begitu doa di situ rame nasi gorengnya gimana tapi makbul doanya gitu ya Jawabannya para kawan disebutkan oleh Syekh Salam Al Syekh Habibullah Taala wa Belum menerangkan bahwasanya sebab makbulnya itu bukan karena tempatnya. Paham ya? Dikarenakan itu tindakan yang tidak benar syar'i. Tetapi sebab makbulnya itu dikarenakan sebabnya lain. Di antaranya barakallahu fikum ialah hal keadaan seseorang yang berdoa. Mungkin kata beliau orang tersebut dalam keadaan dalam kondisi yang mubor orang yang sangat kepepet yang betul-betul sangat ke dunia. sehingga doanya ketika itu betul-betul doa orang yang sangat kepepet yang menunjukkan kasihan kami Kalau kami mutar maka kita doa doanya Allah. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Amma yujibul muqtarra idza da'ahu." Dan apakah awal-awal dia sebagai zat yang mengijabai dia mengabulkan doanya orang-orang yang mutar? Ini Allah berkata, Allah semata yang berkata ini. dalam kondisi yang sangat semacam itu tidak khusus untuk orang muslim bahkan orang-orang yang dinyatakan kafir sekalipun mungkin saja dikabulkan jika dikarenakan kondisinya yang sangat Apa apalagi dia muslim sehingga kata beliau mungkin maksudnya doa bukan karena tempatnya itu yang barokah bukan tempatnya itu yang menunjukkan doanya dikabulkan tetapi dikarenakan kondisi orang yang doa tadi dia lupa maka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan itu fungsinya Allah itu untuk ibtila menguji hamba-hamba Allah sebagai fitnah ya? nah kan itu memang syarat barokah itu kuburannya warisan itu makanya kan ke situ, ziarah ke situ, minta masuk dia di situ. so, kamu nanti. Itu. Eh, akhirnya banyak yang berbondong-bondong sana untuk menjadi pesugihan. Dari ribuan orang yang menjadi pesugihan cuma satu dua yang dikabulkan. Yang lainnya dari kabulkan. Aku sudah bolak-balik yang diinginkan sama sahabat makbul makbul berarti udah habis di situ aja tidak ada kemajuan sama sekali ya memang kamu nggak mau polisinya kamu sudah hidupnya enak lapang cuma kamu yang rakus hmm. sementara tadi itu yang polisi kalau cara pemokokan kepada sangat sangat membutuhkan artinya dengan keadaan semacam itulah Allah kita.